Tamyiz adalah isim yang dinasab yang menjelaskan atau menafsirkan sesuatu yang samar dari zat-zat. Qala syarih الشيخ أبو زيد المكودي رحمه الله اعلم أن التمييز على ثلاثة أقسام ketahuilah bahwasanya tamyiz ada tiga macam. Al-awwal yang pertama أن يكون منقولا من الفاعل تمييز yang mangkul yang dipindahkan dari fa'il. Nah, tamyiz yang merupakan perpindahan dari fa'il. Nahu contohnya toba zaid toba zaidun nafsa toba zaidun nafsan. Zaid menjadi baik jiwanya. Nah, nafsan di sini dinasob sebagai tamyiz. Dia menjelaskan sesuatu yang samar dari, dari zat sebelumnya, yakni menjelaskan sesuatu yang samar pada diri Zaid. Di sini disebutkan toba Zaidun. Zaid menjadi bagus. Ini namanya samar. Apanya yang bagus? Dijelaskan oleh tamyiz menjadi ditambahkan menjadi tam nafsan, yakni jiwanya yang bagus menjadi lebih baik. Nah, di sini nafsan ini merupakan perpindahan dari fa'il. Asalnya nafsan ini merupakan fa'il bagi fi'il toba. Namun kemudian dirubah menjadi eh, menjadi tamyiz. Nah, yang semula fa'il. Takdiruhu takdirnya adalah tabat nafsu Zaidin. Tabat nafsu Zaidin. Ini awal mula susunannya. Menjadi baik jiwanya Zaid Ya nafsu di sini fa'il. Fa'il yang dimudhafkan kepada Zaid. Dimudhafkan kepada Zaid. Nah, yang kemudian Zaid menjadi fa'ilnya nafsa lafat nafs berubah menjadi tamyiz dinasab. Asani macam tamyiz yang kedua ayyakuna mufassiran lil adad. Tamyiz yang menafsirkan atau menjelaskan bilangan sebelumnya nah contohnya indi ishruna dirhama. Aku memiliki 20 dirham. Nah, aku memiliki 20 dirham. Dirhaman di sini dinasab sebagai tamyiz. Dia menjelaskan bilangan ishruna, bilangan 20. Asalif yang ketiga ayyakuna mufassiran lil maqadir tamyiz yang menafsirkan atau menjelaskan ukuran-ukuran tertentu. Nah, contohnya indi zaita. Aku memiliki satu ritel minyak. Nah, ritel ini salah satu timbangan atau eh, salah satu ukuran yang dipakai oleh orang Arab. Wa manawani tamra dan memiliki manawan sejumlah manawan tamra kurma. Ya manawan ini juga nama ukuran yang dipakai oleh orang Arab. Waqat masala bi salasati musulin minal manquli al fa'il. Dan Ibnu ajurum menyebutkan tiga contoh tamyiz yang merupakan perpindahan dari fa'il. Wahua. Contohnya, Qauluhu Ibn Ajur menyebutkan contohnya tasabbaba Zaidun araqa. Tasabbaba Zaidun araqa. Zaid bercucuran keringatnya. Nah, di sini arakan tamyiz dinasab sebagai tamyiz. Nah, tanda nasabnya adalah fathah. Dia menjelaskan sesuatu yang samar pada diri Zaid Ya, kalau dikatakan tasabbaba Zaidun, Zaid bercucuran, ini masih samar. Apa yang bercucuran? Sehingga didatangkan tamyiz arokan, yakni uh, eh, nam keringatnya. Fa Zaidun fa'il, maka Zaid sebagai fa'il wa arokan tamyiz. Arokan ini tamyiz. Namun dia perpindahan dari fa'il. Awalnya dia menjadi fa'il. Wa takdir takdirnya tasabbaba araku Zaidin. Bercucuran keringatnya Zaid. Falamma asnadal fi'la ila Zaid imbahamatin nisbah. Maka tatkala orang yang mengucapkan tersebut me mengisnatkan fi'il kepada Zaid, ini Zaid dijadikan sebagai fa'ilnya menjadi tasabbaba Zaidun. Zaid bercucuran imbahamatin nisbah, maka menjadi samar penisbatan di dalamnya. Artinya masih samar ya lafadz zaid. Nam yang bercucuran. Yang di yang fiil diisnatkan kepada fi'il tasabbaba. Tasabbaba Zaidun. Zaid bercucuran menjadi sam, masih samar. Penisbatan bercucuran pada diri Zaid. Fafassaraha bi'araqa sehingga ditafsirkan ya sesuatu penisbatan yang samar tersebut dijelaskan dengan lafat arokon Wa qauluhu dan ucapan Ibnu Ajurum, contoh yang menyebutkan contoh yang kedua, wa tafaqqa'a bakrun syahma. Ya Bakr penuh dengan lemak. Ya shahman ini tamyiz, dia merupakan perpindahan dari fa'il. Asluhu asal asal susunannya tafaqqa'a syahmu bakrin. Ya. Artinya apa? Lemak bakar penuh. nah Wakauluhu dan ucapan Ibnu Ajurum menyebutkan contoh yang ketiga, Toba Muhammadun nafsa. Ya Muhammad menjadi bagus atau menjadi baik jiwanya. Asluhu asal susunannya ya nafsan juga mangku, mangkul dipindahkan dari fa'il. Asal susunannya tabat nafsu Muhammadin. Ya, jiwa Muhammad menjadi baik. Qala wa dzakara aidan misalain min tamyizil adad. Dan Ibnu Ajurrum juga menyebutkan menyebutkan dua contoh dari tamyiz adat. Ya tamyiz yang menjelaskan bilangan. Wa huma qawluhu Kedua contoh tersebut adalah ucapan beliau washtaraitu 20 hulama. Aku membeli 20 budak. Wa malaktu 90 na'jatan dan aku memiliki 90 kambing. Fahulaman tamyizun lima waqa'at alaihi ishrun. Maka hulaman ini tamyiz yang menjelaskan sesuatu yang samar pada bilangan ishrun. Wa na'jatan tamyizun lima waqa'at alaihi tis'un. Dan na'jatan ini juga tamyiz bagi lafat tis'un yang samar. Qala thumma dzakara aidan مثالين من المنقول من الفاعل بعد أفعل التفضيل Kemudian Ibnu Ajurur menyebutkan pula dua contoh dari tamyiz yang merupakan perpindahan dari fa'il setelah setelah isim tafdil, setelah isim tafdil. Nah, beliau menyebutkan tamyiz yang jatuh setelah isim tafdil. Yang mana tamyiz tersebut merupakan perpindahan dari fa'il. Wahuma kedua contoh tersebut wa Zaidun akramu minka aba dan Zaid lebih mulia darimu yakni ayahnya wa ajmalu minka wajha dan Zaid lebih tampan darimu yakni wajahnya fa Zaidun mubtada maka Zaid mubtada wa akramu khabaruhu akram ini isim tafdil ya, maknanya lebih mulia ini khabarnya Wa min kajar wa majrur muta'alliq bi akram. min kajar majrur ini muta'alliq yang memiliki keterkaitan dengan isim tafdil akram. Wa aban tamyiz, adapun aban ini tamyiz. Asluhul fa'il, asalnya dia adalah fa'il. Tak wa takdiruhu takdirnya adalah Zaidun karuma abuhu. Zaid mulia ayahnya. Wa kadzalika ajmala ajmalu minka wajha. Demikian pula lafaz ajmalu minka wajha. Asluhu asal susunannya jamula wajhuh. Ya, jamula wajhuh. Zaid tampan wajahnya. Naam. Qala kemudian al-Imam Ibn Ajur menyebutkan di antara hukum-hukum tamyiz. Qala wala yakunu illa nakirah. Tamyiz tidaklah berbentuk melainkan isim nakirah wala yakunu illa ba'da tamamil kalam dan tidaklah tamyiz itu jatuh kecuali setelah sempurnanya kalam. Telah lewat makna sempurnanya kalam adalah fi'il sudah mengambil fa'ilnya atau maf'ul bihnya. Mubtada sudah mengambil khabarnya. Baru setelah itu di enam datang yang namanya tamyiz. Itu makna sempurnanya kalam. Qala syarih berkata pensyarah, "Hadza alladhi dzakarahu min annahu la yakunu illa ba'da tamamil kalam sahihun fil manquli min al-fa'il." Ini hukum yang disebutkan ini yakni tamyiz tidaklah datang kecuali setelah sempurnanya kalam ini sahih, ini benar. Terkait dengan tamyiz yang merupakan perpindahan dari fa'il terkait dengan macam tamyiz ini yang merupakan perpindahan dari fa'il hukumnya memang benar tidaklah datang kecuali setelah sempurnanya kalam seperti yang telah disebutkan tadi tasabbaba zaidun araqa ya fa'ilnya fi'il sudah mengambil fa'ilnya tasabbaba sudah mengambil fa'ilnya itu itu zaid baru kemudian didatangkan tamyiz araqan ini yang jenis tamyiz perpindahan dari fa'il وأما المفسر للعدد والمقدار فقد يأتي قبل تمام الكلام Adapun tamyiz yang menjelaskan bilangan atau menjelaskan ukuran maka terkadang tamyiz datang sebelum sempurnanya kalam. Nahu contohnya kita lihat ishruna dirhaman indi 20 dirham di sisiku. Wa manawani asalan fiddar. Ya, ukuran seukuran manawan madu ada di rumah. Nah, fantasoba dirhamun wa asalun fil mithalain qabla tamamil kalam. Maka dinasobkannya dirham dan asal pada dua contoh tadi itu dinasobkan sebelum sempurnanya kalam. Kita lihat lafat ishruna mubtada ya langsung disebutkan setelah setelahnya tamyiz padahal mubtada'nya belum nah disebutkan khabarnya baru kemudian setelah tamyiz disebutkan khabarnya yaitu indi sehingga dirhaman tamyiz datang sebelum sempurnanya kalam demikian pula contoh yang kedua wa manawan asalan fiddar manawan ini mubtada asalan tamyiz setelah mubtada langsung didatangkan tamyiz padahal belum sempurna belum datang khabar Baru setelah itu setelah asalan didatangkan khabarnya dari Sehingga tamyiz datang sebelum sempurnanya kalam. Ya mubtada belum sempurna. Ya mengambil khabarnya. Nah, sehingga untuk hukum yang disebutkan oleh Ibnu Ajurum tamyiz tidaklah datang kecuali setelah sempurnanya kalam itu khusus pada tamyiz yang merupakan perpindahan dari fa'il. Nama Allah taala alam bisawab. Kita cukup cukupkan wasallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi